curanmor pencurian sepeda motor Ih, salah uh, curahan perasaan dan humor curanmor ke menghadirkan parodi iklan intinya kurung kelebihan ayo bye Halo Kang Samidi. <laughs> Kang duda, <laughs> Montoran nyala apa Kang pernah eh? Dilaminating apa ya montore ya kayong melistening temen awan kayak gue. Dah gue Kang Samidi. Yang ingin anak tes atol perahu terulas gajah. Rauk dengan tsunami nanya tak dorong sokan untuk anyar Dan motor apa gue pernah-pernah kayak anu listing temen di fotokopi apa di lamin nating gue dagi ya sing jilane motor keluaran terbaru ronda suka fit mangkat ronda suka ngefit <laughs> Ya, kelurahan terbaru, eh anu keluaran terbaru dari Ronda Ronda fit, Mangkat Ronda suka ngepit. Kali ini dengan model terbaru. Modelnya yang apa nih Model jengking, model ngadak, model jiplong, apa model dari Nasari, apa model Tamara Princeski, terserah, bebas. Yang penting model-modelnya terbaru dari Ronda fit, Mangkat Ronda suka ngepit. Silakan tinggal dipilih. Ya, Ronda fit tidak perlu paket BBM, tidak perlu paket bensin. Rikat cukup na gula karo teh, dikudek karo wedang panas, harus dikudek bungkus lebokna plastik. Baru gue montore tuntun bae montore. Nah kira-kira kesel wedang teh nembet dinum gedeket. Tapi kan orang mami tuku bensin, dituntun sih montore sih. Wah, selain itu motor Ronda fit kali ini hadir dengan cara pembelian paling gampang. Apa yang tuku? Online play, kredit, eceran, tuku bahan disit, tuku helmet disit, sama tuku pentilnya disit, orang apa ngecer. Selain itu tukar tambah juga diperbolehkan. Tukar tambah Kang. Rika duena apa Rika? Duena TV, hitam putih pemening. Wah, kepengen ditukar karo Ronda suka fit. Ulit-ulit bae tuker tambah, tapi tambah eh tambah tambah balik kalungan fluorid. Iya, seneng nemen kon mas anu TV dijoli karo umum tole eh, dadi ya. Oh, ayo ayo buruan beli Ronda suka fit Mangkat Ronda suka ngepit Bagaimanapun juga, tukang ronda anak motor letak belum dipanggul hati-hati gue